naga Uspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Yeah! Yeah! Yeah! Danu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Mesin. Mesin!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 Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Puspa. Seri ke-383 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Sono Sukiakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berlatih ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Ilmu itu adalah ilmu pedang. Karena itu sebagai pengganti pedang, Arya Kamandanu menggunakan sepotong kayu hutan. Sekarang Arya Kamandanu sama sekali tidak merasa kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan jurus-jurus tahap ketiga. Baik jurus cakar naga, jurus petit naga, ataupun jurus rajah naga. آپ نو کو باپ ہزار بتانا د sendiri. Janganlah datang kemari adikku. Janganlah mendekati aku. Mengapa? Kakang membenci aku? Bukan. Bukan karena aku membencimu. Tapi aku tidak pantas untuk didekati. Aku tidak pantas untuk berdekatan dengan siapapun juga. Sekarang aku ini ibarat seonggok sampah. Aku hanyalah tinggal sepotong daging busuk Aku tidak pantas untuk dijenguk siapapun juga. Sebaiknya mereka melupakan diriku. Pergilah adikku. Barangkali besok kita tidak akan bertemu lagi. Mengapa, Kakang? Kau marah kepadaku ya? Apa kesalahanku? Apakah aku telah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaanmu? Katakan, Kakang. Katakan. Mengapa kau mau pergi meninggalkan aku? Aku memang harus pergi adik lo. Siapa yang mengharuskan? Keadaan. Keadaanku ini. Aku dipaksa oleh keadaan untuk meninggalkan siapa saja. Kau mau pergi kemana, Kakang? Kemana saja. Yang penting tidak bertemu dengan manusia. Adik lo, lihatlah. Lihatlah tubuhku ini. Arya Kamandanu menyingkapkan pakaiannya dan nampak bisul-bisul kecil berwarna merah itu sudah mulai memecah. Bekas-bekasnya menimbulkan luka bernanah. Baunya sungguh-sungguh tidak sedap. Bau anyir, anyir dan seperti daging membusuk. Oh, kakak, mengapa, mengapa tubuhmu menjadi seperti ini? Kasihan kau kakak, kasihan sekali. Jangan adikku, jangan mendekat. Luka-lukaku ini menyebarkan bau yang sungguh-sungguh tidak sedap. Nanti kau bisa muntah. Tidak, Kakang. Aku tidak jijik. Dan aku tidak muntah. Uh, kakang, apakah bisul-bisul kecil berwarna merah itu sudah memecah semuanya? Belum seluruhnya, adik lo. Hanya di bagian dada sebelah kiri dan punggung yang baru memecah. Uh, biarlah aku mengobati luka-lukamu, Kakang. jangan, adik lo. Jangan. Tidak usah. Biar saja luka-lukaku ini. Tidak perlu diobati. Bapak Lunggah mengatakan bahwa luka-lukaku ini adalah luka-luka luar. Luka-luka biasa. Nanti juga akan sembuh sendiri. Aku akan menumbuk daun-daunan. Aku akan membuat ramuan obat-obatan. Kalau didiamkan saja, luka-lukamu akan lama sekali sembuhnya, Kakang. Kukira tidak ada gunanya, adikku. Tidak ada gunanya. Kalaupun toh nanti sembuh, Luka-lukaku ini pasti akan meninggalkan bekas. Tubuhku akan cacat selamanya. Thank you. apa yang kau lakukan di sini, Nduk? Ha? Biarkan Angger Kamandanu istirahat. Lihat, Ayah. Hmm. Lihat tubuh Kakang Kamandanu. Bisul-bisul kecil berwarna merah itu sudah pecah dan luka-lukanya menimbulkan nanah. Aku sedang memborehinya dengan ramuan daun-daunan. Ah, <laughs> coba kau minggir sebentar, Nduk. Aku akan melihatnya. Hmm, ya, ya, ya. Uh, apakah merasa sakit sekali, Ger? Tidak terlalu sakit, Papa Lungga. Oh. Hanya terasa perih. Tapi maaf, Papa Lungga. Baunya kurang sedap. Saya mohon Bapak Lungga tidak terlalu dekat. Ayah, hmm. apakah luka-lukanya tidak bisa diobati? Apakah tidak bisa disembuhkan? Eh, kau tenang dulu, Ndo. Duduk di situ. Aku akan bicara dengan Angger Kamandanu. Eh, bagaimana, Angger? Kalau memang luka-luka itu nanti akan mengganggu, Nah, lebih baik diusahakan pengobatannya. Saya pikir tidak ada perlunya, Bapak Lungga. Biar saja. Saya sudah menerima nasib. Saya sudah pasrah. Sekalipun luka-luka itu nanti sembuh, maka bekasnya akan meninggalkan cacat. Tahu kan, Ger? Saya tahu, Bapak Lungga. Tapi biar sajalah. Saya tidak takut cacat. Jangan begitu, Kakak. Kau harus berusaha. Ah, tolonglah ayah, tolonglah kakang Kamandanu. Kasihan kalau sampai tubuhnya cacat. Benar, Ger, benar. Angger masih cukup muda usia. Memang cacat yang akan Angger derita hanyalah cacat luar, cacat tubuh. Cacat tubuh lebih ringan dibandingkan dengan cacat jiwa. Namun begitu, Angger tidak boleh mengabaikan cacat tubuh. Tubuh kita ini adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Karena itu kita harus merawatnya sebaik-baiknya. Kalau memang masih bisa diusahakan, mengapa tidak? Masa depan Angger Kamandanu masih terbentang lebar. Angger masih cukup muda untuk meraih cita-cita. Sebagai salah seorang pejabat kerajaan, Angger akan bertemu dengan tokoh-tokoh lain dan berbicara dengan mereka. Karena itu, Angger membutuhkan penampilan yang cukup layak. Iya, kakak, Janganlah kakak berputus asa. Kalau memang masih bisa diobati, luka lukamu harus diobati. Maaf, Bapak Lungga. Apakah Bapak mau mengatakan bahwa luka-luka saya ini masih bisa diobati? Oh, maksud saya, luka-luka saya ini masih bisa diusahakan agar jangan sampai meninggalkan cacat tubuh? Saya kira masih bisa, Angger. Ada kodrat ada wiradat. Manusia wajib berusaha sekalipun yang maha kuasa akhirnya yang akan menentukannya. Tanpa usaha manusia, dunia ini tidak akan bisa berputar, Gelindingan alam semesta ini akan mandek dan kehidupan seketika akan berhenti. Sekali lagi saya katakan bahwa ada kodrat maka ada pula Wirantat. Sebagai contoh, Ger, setandan pisang di depan pondok ini baru akan masak kurang lebih 14 hari lagi. Itu menurut kodratnya. Kodrat sebagai tumbuh-tumbuhan. Tapi manusia juga dibekali wiradat, usaha. Karena kebutuhan yang mendesak, maka setandan pisang itu bisa dipercepat kematangannya. Kita bisa menggali tanah di halaman, menaburkan abu atau sekam padi, lalu memasukkan setandan pisang ke dalamnya. Selanjutnya kita tidak perlu menunggu 14 hari lagi. Tiga hari lagi mereka semuanya sudah bisa dimakan. Jadi usaha itu memang perlu, Ger. Sewaktu-waktu manusia membutuhkannya, Ger. Dan usaha seperti ini dibenarkan oleh alam. Lalu bagaimana caranya mengobati luka-luka saya ini? Sehingga nantinya tidak akan menimbulkan cacat tubuh Bapak Lungga. Oh, sebaiknya Angger Kamandanu pergi ke Bukit Garunggang. Ya, di belakang Bukit Garunggang itu terdapat sebuah telaga yang namanya Telaga Garunggang. Garunggang artinya kekosongan, kehampaan, awanggung. Mungkin lu jinggan sudah tahu tempatnya. Saya tahu, Ayah. Nah. Telaga itu memang indah sekali, tapi jalannya agak sukar karena harus melewati tebing-tebing bukit yang terjal. Kalau memang demikian, besok saya akan pergi ke Telaga Garunggang, Bapak Lungga. Baiklah, Ger. Baiklah. Pergilah. Angger harus berendam di telaga Garunggan setiap hari. Mulai dari setelah matahari terbenam sampai sebelum matahari terbit. Sampai kapan saya harus berendam Bapak Lungga? Sampai sembuh, Ger. Sampai luka-luka itu nanti mengering dan sembuh. Mudah-mudahan dengan berendam di telaga Garunggang, Luka-luka itu nanti tidak akan meninggalkan jejak. Tidak akan meninggalkan bekas yang membuat cacat tubuh. Thank you. Pagi harinya, Arya Kamandanu meninggalkan Bukit Gedung Peluk. Luh Cinggan menemaninya bersama Jamantara. Luh Cinggan nampak sangat gembira dan bahagia. Mereka berjalan menyusuri lereng Bukit Gedung Peluk menuju ke arah selatan. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, mereka sudah bisa melihat Bukit Garunggang. Menjelang tengah hari, mereka tiba di kaki Bukit Garunggang. Kita Istirahat dulu ya kakak. Aku lelah sekali. Jamantara kelihatannya juga lelah. Di mana letaknya telaga itu adikku? Di sebelah sana kakak. Persis di belakang punggung bukit Garunggang ini. Oh ya kakak. Uh, siapakah sebenarnya kakak Wuni? Dia adalah sahabatku. Sahabatku yang paling baik. Ah bohong. Aku tidak percaya. Dia pasti istrimu. Iya kan? Mengapa kau menanyakan soal itu adikku? Kau keberatan menjawabnya dengan jujur? Tidak. Aku sudah menjawabnya dengan jujur. Tapi sepertinya kau tidak percaya. Dia pasti istrimu. Kau tidak bisa membohongi aku, Kakang Kamandanu. Bagaimana kau bisa memastikan bahwa Sakawuni adalah istriku, adikku? Aku tahu. Aku tahu dari cara memandangnya. Setiap kali kulihat Kakawuni memandangmu, aku lalu dapat memastikan bahwa dia itulah istrimu. Ayo, ngaku saja kakak. Jangan mungkir. Dia istrimu kan? Aku tidak apa-apa kok. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Adik lo, kau harus percaya padaku. Sakawuni itu bukanlah istriku. Dia hanyalah sahabatku. Aku memang sudah mempunyai seorang istri. Tapi namanya bukan Sakawuni. Kau puas sekarang? Tidak, belum. Belum puas? Aku tidak percaya. Kalau kakak Uni itu memang benar-benar bukan istrimu, kau pastilah belum mempunyai istri. Kau ini bagaimana, adikku? Sudah kukatakan bahwa aku sudah mempunyai istri. Dan kau masih juga tidak percaya. Di mana istrimu? Kalau memang kau sudah mempunyai istri. Entahlah, di mana sekarang dia berada, adikku. Aku sendiri tidak tahu. <laughs> nah, jelas bahwa kau berbohong, bukan? Bagaimana kau bisa tidak tahu di mana istrimu berada? Jelas kau berdusta padaku. Tidak ada seorang pun suami yang tidak tahu di mana istrinya berada. Dia telah hilang, adikku. Istriku telah hilang. Kami telah mengalami suatu peristiwa di mana akhirnya kami terpaksa berpisah. Itulah yang terjadi. Sampai sekarang kami tidak pernah bertemu kembali. Dia benar-benar telah hilang dari sisiku. Kalau memang benar istrimu itu hilang, sama saja kau tidak mempunyai istri, iya kan? Anggap saja kau tidak mempunyai istri. Uh, tapi benar kakang, benar bahwa kakak Wuni itu bukan istrimu? Ah, sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Sudah cukup rasanya kita istirahat. Tidak, tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Aku harus menjawab bagaimana lagi adikku? Kau harus menjawab dengan tegas, Kakang. Katakan, bahwa kakak Uni bukan istrimu. Katakan dengan tegas. Sudah berapa kali aku mengatakannya padamu, adikku? Aku harus mengatakannya berapa kali lagi? Cukup hmm? sekali lagi saja. Sakawuni itu bukan istriku. Dia hanyalah sahabatku. <laughs> Terima kasih, kakak Nah, marilah kita lanjutkan perjalanan. Adikku, adikku. Ada-ada saja kau ini. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Mereka berjalan setengah merangkak melingkari pinggang Bukit Garunggang. Memang benar apa yang dikatakan Luh Jinggan. Perjalanan semakin lama semakin bertambah sukar. Beberapa kali mereka terpaksa bergantungan di akar-akar pohon tapi akhirnya mereka tiba dengan selamat di tepi telaga Garunggang. Oh, ah, akhirnya kita sampai juga, Kakang Kamandano. Kita sampai. Inilah telaga Garunggang. Oh, ah, oh. Sungguh indah telaga ini. Yeah. Sungguh indah pemandangan di telaga ini. Kita bisa melihat lembah yang menghijau di bawah sana kita juga bisa melihat bukit-bukit lain yang bersusun-susun seperti kerucut. sungguh indah pemandangan alam di sekitar tempat ini. Dan udaranya sangat sejuk. Apakah kau merasa dingin, adik lo? Kalau aku dingin, kau mau apa, kakak? Mau mendekat aku? Aku bukan anak kecil lagi, loh. Adik lo, kau ini kalau bicara seringkali terlalu berani. Tapi kau cukup lumpuh. Ah. Aku hanyalah seorang gadis gunung. Aku tidak mempunyai apa-apa yang bisa kubanggakan. Tapi kau mempunyai wajah yang cukup manis, adik lu. Kalau misalnya kau hidup di tengah-tengah kota Majapahit, aku yakin kau bisa menjadi istri seorang patih. Apa enaknya menjadi istri patih? Aku bukanlah macam gadis yang senang memburu harta, kakak. Dan aku sama sekali tidak ingin tinggal di tengah-tengah kota. Memang, memang lebih nyaman hidup di tengah-tengah alam seperti ini kita bisa benar-benar merasakan kehadiran kita. Suasana kota sangat bising, dan di kota susah mencari teman sejati. Ah, lihat kakak, lihat, lihat awan yang mengitari puncak gunung penanggungan itu. Hmm? Indah sekali ya. Ah, awan itu seperti selendang sutra yang berusaha membungkus leher gunung penanggungan. Hmm. Eh, di mana Jamantara? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Dia pasti sedang kelaparan, Kakang. Dia pasti sedang berburu kelinci di tengah hutan kecil di sebelah telaga ini. Nanti setelah kenyang, dia akan kembali lagi. Uh, aku mau selama-lamanya tinggal di sini. Aku kerasan tinggal di sini, kakak. Kalau kau tinggal di sini, bagaimana dengan ayahmu? Hmm? Siapa yang akan membuatkan minuman pagi? Siapa yang akan menyiapkan makanan beliau? Ah, kang, Bukan begitu maksudku. Kau oh, ini pura-pura saja tidak tahu. Bukan itu yang kumaksudkan. Eh, tapi benar ya kakak? Benar kan bahwa kakak Uni itu bukan istrimu? Sudahlah lu. Lihat, matahari sudah hampir terbenam. Aku akan segera berendam di air telaga ini. Memang benar, matahari sudah tenggelam di mulut Cakrawala. Perlahan-lahan hari menjadi gelap. Bayang-bayang bukit berwarna abu-abu dan suasana di sekitar Telaga Garunggang mulai diselimuti kabut. Nah, Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.